ngaji nasare emang ngaji nanti ngaji brut ngaji har ngaji grik ayah deh nu mah ngaji niskeun di naon nu diaji hati-hati naon hasil ngaji teh oh kudu nanya nu ngewa mere nu korek sanggup tuh oh berat itu gak bakalan kuat biar aku aja Ustaz ngaji ke mana ya tak? Nanya nu ngewa, mere nu korek, nabi Nabi mah ya Yahudi lolong nahina we kawena geus lolong kurang aja mun Nabi mah dihuapan we coba mun harita Nabi na Ustaz Epi lolong kurang ajar ngomongkeun batur jaban nu sok ngahuapan oge Nabi diomongkeun apa si Muhammad da karena lolong da apa ngahuapan teh Muhammad diomongkeun eh dihuapan we dengan lembutnya coba mun harita Nabi na urang keur dihuapan ngomongkeun diganti tas sanguna ku kesik ku seenoknya diganti ku singkup meren kalau kena gini pika maut nabi begitu nggak senyumnya diusapkan tanpa kata teh ketika satu ketika nabi wafat orang itu bertanya diganti ku asisten nabi nah wafatnya tengenah nggak jengkel meren lalu orang itu bertanya kemana yang biasa menyuapiku itu adalah orang yang kamu cerca, kamu maki, kamu hina, kamu dengki. Dia Muhammad Rasulullah. Rewasen Selama itu aku cerca, aku maki, aku hina, aku dengki. Ya. Kemana dia sekarang? Wafat. Nah, ulang merasa kehilangan paingan cekoma irama. Halo, sudah tiada iya, baru terasa. Nabi dirasakan setelah wafatnya pun masih seperti ada. Akhirnya apa orang itu menyatakan masuk Islam. stres dong sugante pensiun muda teh tenang di iman menikmati sisa usia sisa bekerja teh kadon kieu ustad akhirnya dia mempositifkan keadaan itu rajin ke masjid pun isa jam 8 ke sebuah bapak itu mah itikaf sampai DKM Pak punten balik kunci masjid ah sok wesan abdi mah nyewa we cenah sa lapak mah di dieu Nah, balik balik teh jika nu trauma ngadongeng bari ngopi di teras masjid sebenarnya guru bejakan bagi balikan oh. buka pemajikan jika RRI jika di Indonesia non gitu pak ngawek-wek wae cenah terus kadang sok jengkel cenah ustaz daripada pasti ya Abi milih itikaf ya di masjid terus bapak rek naon ayana pernah sekali waktu mah balik di masjid teh lain diberi cai lain diberi dahareun kadang diomongan we da jurang ke jelema cenah aya nafsuna terus dibokong we cenah di dipangku dulu eh, dialungkan ke sumur untung sumurnya deet tapi kaki disadana ke huh! pingsan tapi sumur saat ayah jurigan ayah kunti hibar lewas dong salaki ngalungkan memajikan ke sumur tiba-tiba jadi kunti kunti kata kunti balik deh saha pemajikan mana jadi kunti aing mah lain pemajikan mana tuh pemajikan mana mah nama namanya hibar ganeng yang cerewet cina tuh matang kur boga pemajikan cerewet teh minimal di imah moal aya kunti. Da buktina kunti ge sieunan kudu cerewet man. Nah Ustad aya nu cerewet eueuh kunti heuh da eta kuntina. Apa teh kunti naon? Kunti teh bahasa Arab. Lalaki anta lamun awewe an berarti jurig awewe kunti, jurig lalaki kun kan kurang ternama jurig lalaki ulah terjebak ayah rorok kidul berarti ayah rorok yang rorok wetan yang rorok kulon nganu terkenal nama rorok kidul ya pakai temannya si ibu merasanya kerasa nama pas geus maot si bapak stres gula darah stroke dicarekan wae ku pamajikanna reuk poe maot si ibu kerasa cerik dah pas bapak nangis maot salat dina mah curhat kaciri menyesal naon pas kanu hajatan nyanyi nu tadi kehilangan Oma Irama tapi ciri minta tisu ramisa bu nah nyanyi tadi bisaan penjiwaan pesan apa sejarah si bapak bahwa nya nulis mawar ibu mah asa dosa cina kaduhung kehirupna direwelan nya matak nabu kaduhung mata rati terus ibu naha ibu mah janji cina mau kawin deui heus anu hayang ka ibu geus peot berbudakdak Ustad ibu maut pambejahan we tong dikuburmana kubur Mamah deket si Bapak singkat carrita si ibu maut amanah dibijakan ke anak-anakaknya tongwak di Ma mana si mamamun maut dikuburnya yang dekat si Bapakpak dikuburkan deket Bapak pertama beres pengburan si ibu si bapak cengkat detik kuburan siang di Ainus tenang-tenang di kuburan mata kudu beberes kiatnya dengan cara istiqomah nah Ustaz hari istiqomah arti kata sederhanana istiqomah teh angger orang Sunda bilang tetap renggenep ancek pancek pemadegan dina jika kaayaan punten untuk beriman kepada Allah istiqomah di jalan Allah itu masalahnya nggak enteng jangan lihat saya hari ini fluktuatif kuma ustaz fluktuatifna godaan berat life is never flat hidup nggak pernah lurus Saya ujuk-ujuk jadi ustad oh tantangan kurang tina tukang mabok tukang gelut sahawak kedua gaplok tukang bobok tukang tarok saya di Bandung ngageng pak tapi solo karir saya mah eh aslinya tong ditinggalin di detik nah cabakan mah gede ya? eh apa tuh budak saya seberiji ustadz usaha tara anak deres nyake letik budak nama opat awewe hunkul garis budakna opat awewe hunkul lain awewe na opat budakan beda makna sama jadi nanya lagi bae beda orang payu atau? beda jang orang dia gara ranteng tapi tuh payu berarti ayah sinetron anyar GGM ganteng-ganteng mubazir CCTP cantik-cantik tidak pasti ya orang mah bahwa baongna sorangan karang ngageng ngagrup tapi wau jeung geng mamana asup ka dieu di aku asup ka di aku asup di ka dieu di aku tapi mun aya nyeri sorok karir di udak sorangan mah ditarajean nyari nu jangkung kasus berkasus dong aduh capeknya luar biasa dapat apa dari kegayaan seperti itu dapat resah dapat gelisah dapat gundah dapat gulana dapat cangkel pegel huh. Hmm di penjara akhirnya tilu bulan singogota asli naik ke Bonwaru di karantina di blok D tengising teki kuatan uji nyali itu sekolah termahal di dunia nah penjara disebut sekolah termahal di dunia gampang asup hese keluar eh aslinya ITB mah hese asup gampang keluar penjara mah gampang asup saya keluar mah mau hayang mah kurang ngadu ngadodet film lemak ya si dicokot ke polisi ya, tuh di mana pengap ke masyarakat ini suka kasih aman sih mana ya ngising wae diantar juga presiden udah bising kabur oh itu pengalaman eh, ayat-ayat cinta kegiatannya naon di jeruk daik ke daik karena resel maca Quran sapoe saaya sapoe saaya sampai aku genep jus, pas balik ka imah kemapi penjara teh cek si bapak canggul pak apa sabara jus genep jus abus deh amin 12 jus mata kacabangan nepi ka ayeuna balik di mana bro balik pesantren padahal balik di penjara pesantren yang paling efektif Mantap sok rek barong, Kuaing doakeun sing asup penjara. Ame mikir. Mantap pengalaman teh dibeja-beja karena experience is the best teacher. Life is never flat. Pengalaman guru utama hidup nggak pernah lurus. Tong ningali Ustaz Epi ayeuna seberapa kali asup tahanan oke. Keluargaan keluar nu terakhir mah teu bisa diajak damai korbana. Tahan di bulan ponis bebas karena tidak terbukti tidak banyak fitnah saja tapi itu saya dijadikan pelajaran maka besok ada bedah buku di Braga titik balik Epi Effendi Epi Effendi Reborn itu kisah sekelumit perjalanan saya Nutadina Haram Jadah menjadi ada di atas sajadah Nutadina Edan menjadi Adan Nutadina buka orat sekarang di jilbab Nutadina maksiat diajar tobat Nutadina berjak diajar taat Bismillah tawakal Allah bahwa ningali akhwat rasanya tak kuat selalu kalau ingin kasih mereka coklat selalu lari ke minimart buat mereka paham aku punya niat dan tekad sehingga mereka mau akad ya sekarang enggak karena udah tobat siapun pun akhwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi kuberi dia seperangkat alat sholat asal jangan lebih dari empat offside ya yeah. Setiap orang suci punya masa lalu untuk istiqomah. Masalahnya nggak gampang. Kermabok, kerjina, ker jinah, Ayo gelut, ker riweuh, Top tempat hiburan aman meh. Tapi ketika orang keluar tina zona eta balik ke masjid, babaturan anu cantobak ningali orang ke masjid bodoh, Si anjing sholat, Singkang kong, oh, entah bahe kurang ada nyokot mik masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar lain dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar ku barudak mah edan, adan, anjing goblok jadi vokalis ke masjid cabok dong saya belajar dari seorang sosok yang sabar Nabi Muhammad diludahi tak membalas meludahi Setuju? Tapi yang ludahinya sakit siapa yang paling dulu menengok orang ini ludahinya? Tak etak nah hijrah teh. Maka remi, nam pemanis pemuda masa kini berhijrah, beristiqomah, apa berjalan sehingga istiqomah bapak dalam keadaan husnul khotimah berat. Hijrah itu berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Kenapa istiqomah berat? Hambang mah istirahat, brother tak menaun Ustaz Epi pakai kupluk <laughs> ada alasan dong metode dengnya, sok tobatnya pasti diomongkan anjing sholat pengalaman orang gak di Trans Studio Bandung awal-awal viral dah kieu saya di bawah heula balik ngaji kan menang amplopnya di dieu mah ting di dia mah balik Kaimah kene suasana cerah juga kieu can boga kru robaan bawa lama turun masih pakai motor ke Trans Studio Bandung ge gak duit dong diuk we di sebuah kafe di kawasan terpadu Trans Studio Bandung ke diuk we di kafe ya paling kan can viral di taman can naik daun can jadi hilir dari sen kopi ayo kopi kafe makanya anu sakitik tapi nyeret ya gini kan espresso set ya teh pahit ningali bilna puluh lima ribu pahit pahitnya puluh lima ribu saya ke gaul hari tamu di opi pahit dibeakan beher jadi beakan puluh lima ribu akhirnya ditikrehe dikerehe sargot sargot apa yang terjadi ada takdir lain ke nongkrong kia na kursi bari nonton TV tiba-tiba anu ngadekuk kan di tukang ke nongkrong lamun harita jamaah apa orang anu ngadegungkan penistaan agama seorang ustaz didegungin oh, dengan anak berita nangke tinggalin banget na kurang, tapi kenal mana asli Jepangnya gimana 20 tahun eh cahingnya mana kaciri kolot pengerin aing ke stres aing alhamdulillah panggil jaman yuk yuk yuk diuk pi aing lu gawe pi gawe naon dah aing teh gawe ah ini mana banget bersih ya udah disusun cah aing hari mana geus di mana cenah wae di dia, aing nanya mana we eh? na Facebook na naon teu terus akhirnya naik naon menarik rek naon aing pemajikan minta cerai ku naon bray boga gawe pingin lo gawe pi aing itu teu gawe, eh mana sih mana wae pi geus ngaji si anjing ngaji bola ke jeung aing mabok eh hari mana sih ah tong ngobrol pi pasalnya mana kopi aing eh masalah cai teh beli kopi saletik puluh lima ribu Eh, jadi bereng gula tadi bereng eh jagging jadi enulker gula bodas prowan sugarnya bola bengci kan jadigunais kau dan ho belum diam-diammba galokeun atupi galokeun tong diamin mana mah kopi diamin ngobrol we asiknya anggar tuntutan teh bingung gawe bi gawe naon atuh dan orang mesti gawe curang ini ya, sebulan tahun ini mana bisa hirup ya udah dicabakan itu curang ini ya. kumanya eh yang gawe majikan nggak sengaja buka cerai sana tapi jadi supir mana naon orang mereka dia mau motor cina akhirnya minta gawe anggar kan orang nggak dari gawe ya gue balik ngaji mana tuh ngomongkan agama anjing ke stres dia macam kan? eh gimana eh, saya ingin jelaskan aku udah seberapa kali pertolongan Allah orang capek ngajelaskan ayah ibu-ibu gelis lah banget nanti terjauh jeng ulan gulit no kan kan sarki gitu hijab nanti ngaliwat karena orang sarifri aku duluan wow salam ka mana teh? Ah, pulang ah. Tuh malam. Bagian suamiku nunggu, pas oh, buka salam. Teh, teh, teh, sebentar teh diganggu waktunya boleh? Oh, dengan senang hati. Ada apa, Ustaz? What can I do for you? Uh, ini teman yang siri saya udah nyatain saya habis ngaji tapi dia nggak percaya tapi tadi ikut kajian ya ikut siapa ustadnya. Saya Evi jelas kan kita ngomongnya nang anjing gue diski mah barat mana ah teteh nggak sebut tengah dulu tengah makasih ya teteh ya ada yuk dadah yuk dadah yuk bambang terus mana kan itu? ah mana yang gue seteng ah gimana ah mana ini baru lagi mawok aww jangan aing karena jadi ngaji oh percaya ayah we pitulung alat biji di belah dia ada di sekolah tetap mah awe nge sekolah tong disebut nini-nini Ustaz punten ma ngalangkung mana mak ah tipayun ah nikre nama tenang krep ih si ustaz cunihin cenah dengrek ngegrep ma eh sekarang wae nah mobil taksi taksi taksi Ari Ma kemana wae Mama kadi Ma, Abi bade naros mati mana ada Ustad mantekan ngilu pengajian yang Ustad tahan ceramahna eh Ustad amnesia kan Ustad lu ngacapruk nami marte tah kuning ini ini ulang asli nah bro tanya ke sini ini banyak ini ini ini bohong nggak mau kok tanya